Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam <clears throat> kebaikan-kebaikan, utamanya kebaikan-kebaikan dalam agamanya, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan satu nikmat yang besar dengan kita masih diberi semangat, diberi kekuatan untuk melanjutkan upaya kita dalam rangka menyempurnakan keimanan yaitu mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mempelajari atau menghadiri, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah yang kita minta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu istiqomah di atas manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, dalam upaya kita untuk menyempurnakan iman dan takwa kepadanya, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih pemahaman tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha indah. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan membahas satu nama yang sangat agung, yang maha mulia, maha indah, yang benar-benar mengharuskan seorang hamba yang merenungkannya <clears throat> semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya, semakin mendorongnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaannya terhadap yang lainnya yang ada di dunia ini. Yaitu kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab yang maha banyak, yang maha besar pemberian dan anugerahnya kepada manusia, yang maha memberi, yang maha melimpahkan nikmat kepada manusia. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab dan ini termasuk nama yang kita kenal dan apa ini e, sering kita baca bahkan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an paling tidak ada dalam tiga ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya yang maha indah ini pertama dalam surat Ali Imran Ali Imran ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau memalingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah pemberi anugerah, maha pemberi anugerah kepada manusia. Ini menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab dan doa ini pantas untuk kita hafal karena kandungannya yang sangat tinggi meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber kebaikan utama bagi manusia sekaligus meminta perlindungan agar kita tidak dipalingkan dari hidayahnya. Kemudian ditutup dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Ayat yang kedua dalam surat Sad ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab?" Atau apakah mereka memiliki perbendaharaan perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan al-wahhab, maha memberikan anugerah, memberikan ba maha banyak pemberiannya kepada kepada manusia. <coughs> Ini ayat yang kedua yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Ayat berikutnya juga dalam surat Sad ayat ke-35 tentang doanya Nabi Sulaiman alaihi salam yang menyebutkan dalam doanya qala rabbighfirli wa habli mulkan la li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Robku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan kekuasaan yang layan bagi tidak bisa didapatkan oleh orang setelahku, oleh siapapun setelahku, sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, Maha pemberi anugerah kepada manusia. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali lagi kalau kita renungkan nama ini, benar-benar membuat manusia itu merasa kecil, merasa tidak punya arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun ketaatan yang dilakukannya, kebaikan yang dikerjakannya semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan besarnya limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia dalam masalah urusan-urusan dunia apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agama kesempurnaan Islam, hidayah untuk bisa mengikuti jalan Islam, apalagi hidayah untuk bisa mengikuti jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidayah untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan diri kita, yang semua itu adalah berasal dari anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Al-Wahhab. Oleh karena itu Al-Wahhab secara pengertian bahasa jelas artinya maha memberi ya dari kata-kata wahabaya hibu hibah ya pemberian yang kemudian disebutkan dalam bentuk faal ya dalam bahasa Arab artinya menunjukkan mubalaghah sesuatu yang banyak ya yang banyak pemberiannya maka al-wahhab artinya adalah huwa kathirul hibati wal minnati wal atiyah dia adalah yang maha banyak pemberiannya, anugerahnya, dan limpahan nikmatnya kepada manusia. Dari segala segi dan berbagai macam limpahan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Wahhab. Yahabul ibadihi min fadlihi al-azim wa yuwali alaihimun ni'ama wa yuwassi' lahum fil ata. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab yang yang melimpahkan atau memberikan kepada hamba-hambanya berbagai macam keutamaan yang agung darinya. Kemudian memberikan secara berturut-turut silih berganti berbagai macam nikmatnya dan meluaskan serta melapangkan pemberian bagi mereka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa setelah urusan-urusan atau sebab-sebab keduniaan yang juga diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya dalam hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia, makanan, minuman, sebab-sebab untuk kelangsungan hidup. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghususkan pemberian kepada orang-orang yang beriman sebab-sebab untuk menyempurnakan keimanan mereka, sebab-sebab untuk menyempurnakan kebaikan dalam agama mereka, maka ini adalah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itulah, Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an orang-orang yang soleh itu selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan meminta permintaan yang khusus dengan namanya Al-Wahhab ini untuk memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan kunci kebaikan dan kunci kebahagiaan hidup bagi manusia. Lihatlah seperti yang saya nukilkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang soleh dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Doa yang mereka ucapkan, Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab Wahai Rabb kami, la tuzik kulubana janganlah engkau memalingkan hati-hati kami, menjadikan menyimpang hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami dan anugerahkanlah dari sisimu rahmat untuk kami bagi kami sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab Maha pemberi rahmat bagi manusia ini doa yang kandungannya sangat agung yang menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang soleh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta rahmat kepadanya sekaligus meminta perlindungan dari segala hal yang memalingkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua kembali kepada pemberiannya. Semua kembali kepada anugerahnya. Dan inilah pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, permintaan seperti ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Kenapa banyak diungkapkan juga oleh para nabi alaihi wassalam. Ya kita ketahui para nabi tidak akan mungkin meminta sesuatu kecuali yang itu sangat penting dan sangat besar manfaatnya untuk agama mereka. Untuk agama mereka. Dan disinilah kita lihat subhanallah. Orang itu kalau semakin baik, ketergantungannya dan rasa butuhnya kepada Allah semakin tinggi. Sebagaimana orang-orang yang dia itu dijauhkan dari petunjuk Allah, kelihatannya dia tidak butuh kepada Allah. Jarang meminta rahmat, tidak meminta perlindungan kepadanya. Naudzubillahi min dalik. Para nabi alaihi wassalatu wassalam Allah nukil dalam banyak ayat Al-Qur'an. Apa ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka <clears throat> dan mereka meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana <clears throat> Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang keadaan ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menukil doanya beberapa Nabi alaihi salatu wasallam seperti tanya Nabi Sulaiman yang yang meminta kepada Allah apa ini uh, wahab li la yang bagi li ahadin min min ba'di innaka antal wahab anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada siapapun setelahku sesungguhnya engkau adalah maha memberi anugerah bagi manusia. Kemudian ucapannya Nabi yang lain salatu wassalam, Rabbi habli hukma wa al-hikni bis salihin. Wahai Robku, wahai Robku, ucapannya Nabi Sulaiman salatu wassalam, wahai Robku anugerahkanlah kepadaku hukum dan masukkanlah aku ke dalam golongannya orang-orang yang soleh. Kemudian dalam ayat yang lain, fawahabali rabbi hukma waja'alani minal mursalin. Allah Subhanahu wa taala <coughs> menganugerahkan kepadaku hukum dan menjadikan aku termasuk dari kalangan <coughs> para rasul, <coughs> para nabi yang diutusnya. Inilah permintaannya para nabi alaihi salatu Mereka senantiasa apa ini e, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat maha pemberinya dengan menyebut namanya Al-Wahhab yang menunjukkan kepada kita bahwa permintaan dengan menyebut nama ini itu sangat-sangat besar manfaatnya dan merupakan apa ini permintaan yang diungkapkan oleh orang-orang saleh bahkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itulah Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah kalau kita renungkan dengan seksama kandungan dari isi daripada nama Allah Subhanahu wa taala ini <clears throat> kalau kita renung, renungkan makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini kita dapatkan bahwa <clears throat> semua pemberian dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu adalah <clears throat> pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan limpahan nikmatnya, anugerahnya kepada hamba setelah dirinya diperbaiki dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah berupa istri yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh yang merupakan penyejuk hati bagi manusia. Ini juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna." Dalam surah Sad ayat ke-43. Dan kami anugerahkan kepadanya keluarganya <clears throat> Nabi Ayub alaihissalatu wassalam dan yang semisal semisal mereka bersamanya sebagai rahmat sebagai rahmat dari kami sebagai anugerah rahmat dari dari sisi kami <clears throat> Kemudian Allah menukil dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat ke-74. Doanya Ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh. yakuluna يقولون ربنا min azwajina wa أزواجنا وذرياتنا قرة أعين lil muttaqina imama dan orang-orang yang mengucapkan dalam doanya wahai Rob kami anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai kurrota a'yun, penghibur atau penyejuk pandangan mata kami, penyenang bagi hati kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. <clears throat> Dalam ayat lain, surat Al-Anbiya ayat ke-90 Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah." Maka kami pun mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam dan kami berikan kepadanya Yahya dan kami memperbaiki keadaan istrinya. Ini perhatikan bahwa <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat ini bahwasanya yang namanya kebaikan istri dan anak-anak itu merupakan apa ini uh, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala merupakan minnatun rabbaniyah ya pemberian limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang oleh karena itu untuk mengusahakan ini semua hendaknya seorang hamba itu berusaha menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam dirinya untuk keluarganya, keturunannya, untuk orang-orang yang dicintainya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa seperti ini sangat memberikan manfaat, maka disinilah hal yang menunjukkan kepada kita agungnya berbagai macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ya. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memiliki berbagai macam limpahan nikmat kepada manusia. Dan dia yang pantas untuk disyukuri, dipuji dan disanjung atas berbagai macam nikmatnya itu memuji dan mem menyanjung Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya pun itu adalah nikmat darinya. Bisa dibayangkan, nikmat Allah itu tidak pernah terhenti bagi diri manusia. Sementara manusia juga tidak pernah berhenti berbuat maksiat kepadanya. Maka siapakah yang lebih baik? Lebih banyak kebaikannya, lebih luas rahmat kasih sayangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu siapakah yang pan paling pantas untuk kita cintai? Kita berikan segala ketundukan kita, kita serahkan semua pengharapan dan ketakutan kita melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pemberian, semua nikmat dalam berbagai macamnya, berbagai macam bentuknya adalah dari Allah. Kemudian ketika kita mengingat hal ini, kita memahami nikmat tersebut, kita mensyukurinya, kita memuji Allah atasnya, itu semua juga adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah makna yang agung yang terkandung dalam ucapannya ah, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat ke-39 yang mengungkapkan makna yang agung bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus kepada hambanya karena sewaktu kita mensyukuri nikmat tersebut juga dengan baik maka itu juga adalah karena taufik yang Allah berikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menukil ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. <clears throat> Maka segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku setelah aku berusia tua. Anakku Ismail dan Ishak, sesungguhnya Rabbku maha mendengarkan doa dan permohonan hambanya. Jadi, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepadanya anugerah yang besar yang pantas untuk <clears throat> untuk disyukuri. <clears throat> Oleh karena itulah disebutkan dalam sebuah asar yang lainnya dari seorang <clears throat> tabi'in yang mulia Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau pernah mengatakan, "Maqala abdun Qat alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah." Fama jaza'u tilka ni'mah jaza'uhu ayyakukul alhamdulillah faja'at ukhra wa la tanfadu ni'amullahi azza wa jal. Tidaklah seorang hamba tidaklah sama sekali seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillah. Artinya dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mengucapkan alhamdulillah kecuali wajib baginya untuk mensyukuri nikmat yang berikutnya lagi dengan mengucapkan alhamdulillah lagi. Karena apa balasan nikmat itu? Balasan nikmat itu adalah dia mengucapkan alhamdulillah lagi. Maka datang lagi nikmat berikutnya yang ini menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berbagai macam tidak pernah terputus dilimpahkannya kepada kepada hambanya. Maka subhanallah ini adalah renungan bagi kita semua bahwa <clears throat> Allah Subhanahu wa taala demikian banyak kebaikan yang dilimpahkan kepada hambanya. Kalau kita bersyukur saja, sedikit saja kita bersyukur, maka itu sudah merupakan nikmat yang berikutnya. Dan sudah kita ketahui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, فَمَنْ شَكَرَ fa innama yashkuru Barang siapa yang bersyukur maka itu hakikatnya dia mensyukur bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan syukur dari hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pujian dan sanjungan dari hambanya karena sifat-sifatnya maha terpuji. Sifat-sifatnya maha sempurna. Tidak dipuji oleh manusia pun juga tidak mengurangi kesempurnaan dari kemuliaan dan keagungan sifat-sifatnya. Nah oleh karena itu hamba itu memuji Allah bersyukur adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah. Semakin seorang hamba itu mengetahui dirinya mengetahui besarnya nikmat Allah, maka Allah semakin tambahkan untuk dirinya. Maka subhanallah kalau kita renungkan kebaikan-kebaikan dari Allah yang tidak ada putus-putusnya, hendaknya menjadikan kita itu tahu diri akan kelemahan kita. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena anugerahnya, kalau bukan karena kemudahan yang diberikannya, maka tentu kita sudah dikuasai oleh nafsu kita, dijerumuskan oleh nafsu kita dan oleh syaitan karena kita ketahui kelemahan diri kita sewaktu berhadapan dengan nafsu, sewaktu berhadapan dengan dunia, sewaktu berhadapan dengan godaan-godaan yang ada dalam dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab menjadikan kita senantiasa menghadapkan diri kepada Allah setiap saat. Tidak bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Setiap saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat, dan karunia-Nya, meminta perlindungan dari segala keburukan. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar dalam kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pernah terangkan dalam beberapa kajian kita kenapa ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah disebut-sebut sebagai inti kandungan daripada surat Al-Fatihah yang Al-Fatihah itu merupakan inti kandungan dari Al-Qur'an yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Allah hanya kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil ucapannya salah seorang ulama salaf yang mengomentari ayat ini dengan mengatakan <clears throat> Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirrul Fatihati hadhil ayah. Al-Fatihah itu adalah rahasia kandungan daripada Al-Quran. Sementara rahasia kandungan dari surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan menetapkan bahwa pertolongan, taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan ibadah dengan benar. Itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya seorang hamba selalu mengungkapkan dalam ucapannya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon berbagai macam nikmatnya yang tidak mungkin dia bisa melakukan kebaikan kalau bukan dari pertolongannya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk menganjurkan untuk kita baca dalam doa kita di akhir salat kita sebelum kita mengucapkan salam, Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku Ya Allah mudahkanlah aku, tolonglah aku untuk berzikir senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan untuk memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Inilah arti daripada taufik sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya dengan selalu dia menyerahkan segala daya dan kekuatan kepada kepada pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Ihris alama yang fauka, wasta'in billah." Bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan lupa selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merenungi kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab sebagaimana nama-nama Allah lainnya yang menunjukkan tentang luasnya pemberiannya, luasnya berbagai macam kebaikannya, ini menjadikan diri seorang hamba selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk hamba itu menggantungkan diri kepadanya. Karena di tangannya lah segala kebaikan. Hamba tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan sedikit pun kalau bukan dengan pertolongan dan kemudahan darinya. Makanya saya pernah bahas dalam kajian kita bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menukil kesepakatan dari semua orang yang mengenal agama sewaktu mereka menyebutkan definisi daripada taufik dari Allah, hidayah dari Allah itu adalah alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarki sayyi'at. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak kebaikannya, yang demikian banyak nikmat yang dianugerahkannya kepada manusia, wajar untuk kita selalu mengakui bahwa limpahan nikmatnya demikian besar, sementara kita apa ini sangat kurang dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu segala nikmat dan karunia kita kembalikan kepadanya dan segala kekurangan kita limpahkan atau nisbahkan kepada diri kita sendiri. Inilah yang juga saya pernah terangkan merupakan inti kandungan daripada Sayyidul Istighfar. Abu ulaka ni'matika alayya wa abu dhambi. Ya Allah, aku mengakui atas besarnya dan banyaknya limpahan nikmat yang kamu berikan kepadaku dan aku mengakui akan banyaknya dosa-dosaku. Inilah rahasia daripada ucapan kita dalam Sayyidul Istighfar yang kita ucapkan di zikir pagi dan sore dan inilah rahasianya kenapa istighfar ini, penghulu istighfar ini memiliki keutamaan yang demikian besar. Apa ini <clears throat> memiliki apa ini keutamaan yang demikian besar sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang sahih karena ternyata mengandung dua kalimat ini pengakuan atas besarnya limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan pengakuan atas kurangnya hamba tersebut dalam menunaikan atau mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian dalam ucapannya yang terkenal yang menguatkan makna ini Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu 'alaiha." Segala puji bagi Allah yang tidaklah seseorang itu menunaikan syukur dari satu nikmat dari berbagai macam nikmatnya kecuali dengan nikmat lain yang baru yang mengharuskan dia kembali mensyukuri nikmat yang baru itu. Setiap kita beribadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat itu adalah karena taufik darinya yang ini mengharuskan kita bersyukur. Setiap kita membaca Al-Qur'an, berzikir, berbuat kebaikan, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> karena kita bisa lakukan dengan taufiknya, dengan kemudahan darinya, maka yang ini juga mengharuskan syukur yang berikutnya mengharuskan kita menunaikan uh, pujian dan sanjungan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Dan demikian semuanya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karena taufik dari Allah. Taubat itu pun juga Allah Subhanahu wa taala yang menerimanya kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Ini pun semuanya mengharuskan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bertobat, menerima tobat kita, menghapuskan dosa-dosa dan kekurangan kita. Maka kehidupan seorang hamba, kalau dia mau merenungkan, selalu tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya setiap saat kita bersyukur, setiap saat kita memuji dan menyanjungnya, setiap saat kita selalu <clears throat> membesarkan namanya atas limpahan nikmat tersebut. Nah, siapa di antara kita yang sudah bisa menunaikan sedikit saja dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukankah dengan ini pantas kalau kita di samping selalu menyandarkan semua pengharapan kita kepadanya, pantas untuk kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pantas untuk kita selalu mengingat-ingat dan menyebutkan limpahan nikmatnya yang tidak pernah putus dan berbagai macam serta banyak dilimpahkannya kepada kita pantas untuk segala, selalu kita merenungkan bahwa segala kebaikan, segala anugerah dari semua segi, kemudian segala nikmat adalah kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kebaikan, segala keutamaan dan segala kemuliaan. Inilah renungan yang kita akan dapatkan yang ini tentu saja akan memberikan nilai positif sangat besar bagi seorang hamba untuk selalu dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dia tidak lupa diri jika dia mendapati dirinya berbuat baik. Untuk selalu dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah yang Allah berikan kepadanya yang kita dapati orang-orang lain banyak yang tidak mendapatkan sedikit saja dari bagian hidayah tersebut. Oleh karena itu walillahilhamdu segala puji bagi Allah dari awal sampai akhir dan segala puji atas semua limpahan nikmat dan kebaikannya terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah apa yang bisa kita bisa pahami dari nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, yaitu Al wahhab yang nama ini sangat bermanfaat sekali untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita. Kemudian kita renungkan kandungan maknanya, kemudian kita amalkan konsekuensinya dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan kebaikan dalam diri kita dan juga untuk memudahkan doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kandungan dari nama inilah yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang soleh dalam doa-doa dan permohonan mereka. Demikianlah kajian singkat yang kita lakukan atau kita adakan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua dalam <clears throat> pembahasan kita kali ini dan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan dari petunjuknya untuk selalu mensyukuri nikmatnya dan mengakui besarnya limpahan nikmat dan anugerah yang selalu dilimpahkannya kepada kita serta mengakui segala kekurangan kita dalam mensyukuri dan membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan balasan yang sebaik-baiknya. Demikian Uh, <clears throat> mohon maaf atas segala kekurangan saya cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, Musan, jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini tentang salah satu nama Allah yaitu al Wahab dan selanjutnya kami akan ajak para pendengar semua untuk jawab dengan Antum saat dalam kesempatan di pagi hari ini dan kepada para pendengar bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 atau di 0819896543 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Dan kami informasikan nomor 0819896543 hanya khusus untuk menerima layanan pesan singkat saja. Dan pertanyaan yang Anda ajukan kami harapkan Anda sesuai dengan materi di kesempatan pagi hari ini dan ketika Anda menghubungi kami melalui telepon bertanya secara langsung mohon radio Anda dikecilkan suaranya. Nah Ustaz untuk yang pertama kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Barakallahu fiqh Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu Ustaz <coughs> Bagaimana Ustaz apakah cukup seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah saja ketika dia mensyukuri nikmat Allah padahal nikmat Allah itu begitu besar dan banyak yang dia terima atau adakah amalan lain yang bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya Ustaz silakan Ustaz Iya uh, tentu saja yang namanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu seperti diterangkan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya itu terwujud dalam tiga ya pada diri seorang hamba Pertama mengucapkan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atau dalam hadis-hadis yang sahih kalau kita dapat nikmat kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan bagi manusia. Atau kalau kita pun mendapat sesuatu yang tidak kita sukai tetap kita memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Yang jelas di lisan kita ucapkan alhamdulillah tapi hati kita juga ikut mengakui atau me, me, apa ini <clears throat> mempersaksikan limpahan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita mempersaksikannya, mengakuinya, menisbahkannya kepada Allah, kemudian anggota badan kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh zat yang melimpahkan nikmat tersebut kepada kita. Jadi inilah cara menunaikan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal ini, dengan lisan memuji nama Allah, kemudian hati kita mengakui limpahan apa ini nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan anggota badan kita menunaikan hal-hal yang dicintai oleh zat yang melimpahkan nikmat tersebut kepada kepada kita. Nah, Nah Ustaz, Dan selanjutnya kami beralih ke pendengar kita Ustaz melalui pesan melalui Oke, oh, silakan, ya. secara langsung dengan Umu Norma ya. di Lampung. Silakan Umu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya tuh mau bertanya. Iya. Apakah salah kalau saya tuh bersyukur pada Allah karena berhubungan dengan tetangga-tetangga saya yang sudah mempunyai rumah dan saya belum. Hmm. Sedangkan saya sudah insya Allah tujuh tahun ini mengamalkan sunnah. Apakah saya salah kalau lantaran saya bersyukur saya mengucapkan Allah Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah dari Allah. Sedangkan tetangga-tetangga saya yang sudah membangun rumah itu uh, banyak yang mengamalkan bid'ah dan ahli-ahli sirik dan ada yang tidak sholat juga. Apakah saya salah apabila saya bersyukur dengan mengucapkan hidayah Allah itu lebih mahal dibandingkan apa yang didapatkan orang-orang itu. Iya. Itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih atas nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah pertanyaan sangat baik sekali. Maka Nah, jawabannya tentu saja itu adalah satu keutamaan besar yang diucapkan oleh ibu ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarga dan kita semua dalam kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu untuk mensyukuri nikmatnya. Apa yang diucapkan oleh ibu ini bersyukur kepada Allah meskipun dia belum memiliki rumah sendiri tapi dia mensyukuri nikmat yang lebih besar daripada semua yang ada di dunia karena kebaikan agamanya mengikuti sunnah Sementara orang lain yang memiliki dunia tapi mereka tidak mendapatkan anugerah ini, itu adalah sangat pantas dan sangat tepat untuk diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah, yaitu keimanan, dan dengan rahmatnya, yaitu Al-Quran, fabidhalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa cukup dan merasa puas. Karena itu lebih baik daripada semua kesenangan dunia, kemewahan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Maka subhanallah nikmat agama, nikmat mengenal sunnah itu tidak ada taranya. Al Hasan Al Basri mengatakan rok sumalil mukmin dinuhu haitsu zala ma'ahu. Harta utama seorang mukmin itu adalah agamanya. Itulah yang paling dipertimbangkannya, itulah yang paling diutamakannya, itulah yang paling disyukurinya ketika dia mendapatkan kebaikan dalam agamanya. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa agamanya. Alhamdulillah, kalau mereka diberi dunia, tapi mereka berbuat perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam agama, apalagi syirik, apalagi bid'ah awal iadubillah, apalagi bid'ah, apalagi kemudian syirik lebih parah lagi, maka ini jelas merupakan keburukan. Dan ini merupakan musibah yang besar. Kita ketahui Nabi SAW berlindung dalam musibah dalam masalah agama, karena besarnya kerusakan hal ini, beliau berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami dan janganlah Engkau menjadikan apa ini dunia sebagai target utama kami dan puncak dari pengetahuan kami. Maka bersyukur kepada Allah karena dalam kondisi kita belum punya rumah atau mungkin kita kekurangan, kita diberikan sesuatu yang melebihi semua yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu hidayah. Kita diberikan kemudahan untuk menyempurnakan agama kita. Kita dimudahkan untuk mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kata para ulama ini adalah anugerah terbesar. Kebahagiaan terbesar bagi manusia yang sayangnya jarang disadari oleh orang-orang yang jahil yang jauh dari petunjuknya. Nah, Enam Ustaz, kita angkat berkesat dengan pendengar kita yang lainnya dengan Umu ya, Lianti di Depok. Silakan Umu. Waalaikumsalam. Ustaz, eh, saya mau menanya eh, kenapa nama Allah itu banyak ya sedangkan umatnya cuma satu. Terus kenapa Allah itu tidak mau dilihat oleh umatnya gitu Pak Ustaz? Ya, Ibu cukup Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Saya kurang nah, jelas. Ustaz, nah beliau menanyakan uh, satu pertanyaan, kenapa nama Allah begitu banyak Ustaz, sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia hanya satu di dunia ini Ustaz. Silakan Ustaz. <coughs> Iya. Uh, nama Allah Subhanahu wa taala banyak ya karena Allah Subhanahu wa taala memang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan yang tidak terbatas. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La uhsi thana'an 'alaik anta kama 'ala nafsik." aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu. Nama Allah itu kan mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Dan kesempurnaan sifat-sifat Allah tidak bisa dibatasi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala demikian banyak nama-namanya dan sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda menyebutkan tentang tidak terbatasnya nama-nama Allah Wa as'aluka kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama yang kamu miliki, yang maha indah yang kamu miliki, yang kamu namakan dirimu dengannya, yang kamu turunkan dalam kitabmu atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu atau yang kamu khususkan pengetahuannya pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak. Adapun nikmat Allah tidak benar kalau dikatakan cuma satu. Nikmat Allah banyak. Berbagai macam. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat-nikmat yang berhubungan dengan urusan dunia. Kemudian yang paling lebih besar daripada itu nikmat agama. Nikmat agama pun juga kita ketahui ada nikmat dimudahkan kita untuk sholat, memudahkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya, dimudahkan kita untuk meninggalkan larangannya, dimudahkan kita untuk disempurnakan kekurangan diri kita dengan taubatnya, kemudian nikmat taufik dan berbagai macam nikmat di, diberikan keturunan yang soleh, istri yang soleh dan uh, apa ini dimudahkannya kita untuk bisa uh, memperbaiki keadaan keluarga. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ada yang kedua apa pertanyaannya tadi? Yang kedua? Iya, kenapa mengapa nikmat Allahnya satu yang diturunkan ke bumi Ustaz? Kepada manusia maksudnya. Oh begitu, iya iya. Jadi nikmat Allah banyak ya. Jadi, <clears throat> nah, <clears throat> mungkin ya kalau yang ditanyakan itu maksudnya adalah Eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala satu di dunia kemudian 99 di akhirat. Maka karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kebaikan itu banyak di akhirat nanti. Kebaikan yang sempurna itu adalah di akhirat nanti agar apa ini manusia mengejar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di di akhirat nanti. Nah, nah kita angkat baik dengan pendengar kita yang ketiga dengan Ibu Siti di Pondok Kelapa. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum eh, wabarakatuh. Uh, kalau membaca Sahidul Istighfar itu kan tiap pagi dan petang ya Ustaz ya. Iya, betul. Uh, tanda-tandanya kita mensyukuri nikmat itu di samping kita banyak membaca istighfar itu eh, mohon dijelaskan Ustaz. Iya. Iya. Ibu, cukup Ibu? Uh, cukup. <coughs> Terima kasih Ibu. ya Oh ya. Ya saya dulu istighfar yang saya sebutkan tadi saya isyaratkan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa uh, sebabnya mengapa saya dulu istighfar itu memiliki keutamaan yang besar adalah karena uh, dua kalimat tadi yang menjadi intinya yaitu mengandung pengakuan akan besarnya nikmat Allah dan pengakuan antar akan kekurangan kita dalam mensyukurinya. Maka ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membawa dua hal ini setiap saat dia selalu nisbahkan kebaikan kepada Allah. Mensyukuri nikmatnya. Yang dengan ini dia berdalil untuk semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap saat dia selalu mencela dirinya sendiri. Apa ini mengakui kekurangan dirinya. Maka dia banyak istighfar. Maka dia selalu meminta perlindungan dari Allah dari keburukan dirinya sendiri. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dua hal ini ibaratnya seperti sayap. Yang eh, sayap seekor burung yang harus senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itulah tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah dia selalu mengakui besarnya limpahan nikmat Allah, kemudian mengakui kekurangan-kekurangan dirinya, kemudian dia banyak ber, apa ini memuji Allah Subhanahu wa taala mengakui nikmat tersebut dalam dirinya kemudian mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah yang melimpahkan nikmat tersebut, nikmat tersebut kepadanya. Maka sering saya jelaskan dalam kajian kita, orang-orang yang selalu akan mendapatkan taufik dari Allah, bukanlah orang yang dia itu mentang-mentang sudah banyak beramal, sudah lama mengikuti pengajian, kemudian merasa pede, ah saya ini sudah senior. Saya tidak perlu lagi menghadiri pengajian. Apalagi orang yang mengatakan naudzubillah min dalik, saya tidak perlu lagi berdoa, saya sudah banyak amalnya. Ini ciri-ciri orang yang akan tersesat naudzubillah min dalik. Justru orang yang baik itu adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang. Dengan merasa dirinya kurang, maka dia semakin semangat untuk baca Al-Qur'an. Karena dia tahu dia butuh untuk disempurnakan kekurangannya. Dengan dirinya dia merasa dirinya kurang, dia merasa perlu untuk rajin mendatangi pengajian karena dia butuh nasihat. Selalu minta nasihat kepada saudaranya datangi pengajian untuk mendengarkan hal-hal yang menyempurnakan keimannya. Dia selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dirinya kurang dan inilah ciri-ciri orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah dan orang-orang yang selalu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan terakhir dengan pendengar kita dengan Bapak Wahyu di Bekasi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini masalah hidayah sunnah kan termasuk ini apa pemberian Allah untuk kita. Nah sekarang benar tahan banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah sunnah itu salah itu tidak mengaplikasikan syukurnya. Contohnya dia di masyarakat terkenal ekstrim. Apa ini termasuk dia tidak bersyukur hidayah sunnah yang didapatkannya? Bukan itu saja ya, dari saya. Ekstrimnya gimana Pak? Mohon maaf, ekstrimnya bagaimana Pak? Jadi banyak kaum muslimin setelah mendapatkan hidayah sunat malah ya. dia terkenal ekstrim di masyarakat tidak mau ya. senyum tegur ah. sapa gitu ya. Baik, Bapak. hanya atas golongannya saja yang disalami iya Ya, syukron assalamualaikum waalaikumsalam silakan Ustaz iya uh, pembahasan atau menjawab pertanyaan ini perlu saya perinci. Ya. Jadi ada orang yang mungkin mengaku mendapatkan hidayah sunnah, tapi pada kenyataannya dia memiliki pemahaman yang tidak benar. Tersesat misalnya. Sehingga dia bersikap keras seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pemboman atau tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, bahkan Islam berlepas diri darinya. Maka ini jelas bukan hidayah sunnah namanya. Adapun kalau misalnya yang dimaksud dengan pertanyaannya orang-orang yang benar-benar mengenal sunnah tapi dia salah dalam cara menerapkannya. Maka kita jawab bahwasanya ini adalah kesalahan. Cuma perlu dilihat, tidak semua orang yang mendapatkan hidayah sunnah itu langsung sempurna mendapatkan semuanya. Tentu bertahap. <clears throat> Awalnya dia mendapat hidayah sunnah, dia mengetahui kebaikan-kebaikan, tapi dalam masalah sikap-sikap mungkin dia salah. Dia perlu belajar, dia perlu memperbaiki diri, dia perlu dinasehati Makanya orang terus belajar, terus berdoa kepada Allah, meminta agar disempurnakan keimanannya, keimanan dalam diri kita. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina taqaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Walladzina zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mendapatkan mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan petunjuk darinya untuk hambanya tersebut dan akan memberikan kepadanya ketakwaannya. Jadi Allah menambahkan hidayah darinya. Ini menunjukkan hidayah itu perlu ditambah dan perlu senantiasa disempurnakan. Makanya kita perlu belajar. Nah yang jadi masalah kalau orang-orang yang seperti ini sudah tindakannya salah, dia sendiri tidak mau dinasehati, merasa dirinya benar, tidak mau merubah dirinya, maka ini adalah apa ini naudzubillahi dalik bisa jadi merupakan sebab nanti Allah akan mencabut hidayah darinya atau tidak akan memperbaiki keadaannya naudzubillah min dalik. Yang jelas kalau seseorang itu telah mendapatkan hidayah sunnah, kemudian dia punya kesalahan, maka kita katakan kesalahan itu harusnya diperbaiki. Cuman tidak kemudian menjadikan kita mencela atau kemudian apa ini menyikapinya juga dengan keras tapi kita berusaha menasehatinya yang jelas kita akui bahwa kita sendiri meskipun Allah mudahkan kepada seseorang hamba mendapatkan hidayah sunnah bukan berarti semua sempurna pelaksanaan sunnah dalam dirinya karena ini semua butuh proses dan membutuhkan uh, meminta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan kekurangan-kekurangan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, nah Ustaz. Mungkin pertanyaan dari Pak Wahim mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz dan sebagai nah, penutup Wafik barakallah. Sebagai penutup di acara kita Ustaz, eh, mungkin ada yang ingin antum sampaikan untuk para pendengar? Silakan. Ustaz. Ya, nah. Jadi uh, saya cuma ingin menyampaikan, saya menegaskan lagi apa yang saya pernah ucapkan dalam kajian kita tentang fikih Asmaul Husna, bahwasanya masing-masing dari nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung ubudiyah, penghambaan diri yang akan kita sempurnakan dalam diri kita untuk meraih kesempurnaan iman dengan semakin banyak kita memahami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu terus bersemangatlah mengejar ilmu yang mulia ini kita dapati banyak perubahan-perubahan dalam diri kita, banyak hal yang digugah dan disadarkan dalam diri kita dengan semakin kita mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanla yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas materi yang telah Antum berikan di kesempatan pagi hari ini, serta waktu yang telah Antum berikan untuk kita semua dalam mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Dan insya Allah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang, Ustaz, di hari Kamis. Barakallah fiqh Ustaz, terima kasih banyak Ustaz dan setelah ini kami akan tutup tutup komunikasi dengan Anda Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar semua satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam pembahasan fikih Asmal usna yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA filallahu taala dengan, dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wahhab dan selanjutnya anda bisa ikuti kembali kajian beliau pada pekan yang akan datang pada hari Kamis pada pukul 6 kurang lebih waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik para pendengar semuanya, setelah ini kami akan informasikan beberapa info kajian untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini dan kesempatan lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.